السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله Sungguh segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal Nahmaduhu wa Kita senantiasa memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah berikan Meminta pertolongan hanya kepada Allah dan memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan hanya kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan hal-hal buruk kepada kita. Sebagaimana kita berlindung dari keburukan amal perbuatan kita Karena pada hakikatnya dosa-dosa yang kita lakukan akan berimbas kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Man yahdillah fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak satu pun manusia yang dapat menyesatkan dia. Siapapun orang. Padahal siapa yang sudah diberi petunjuk Walaupun berkumpul Seluruh penjuru dunia Seluruh umat manusia Untuk menyesatkan dia Dia akan tetap tegak berada di atas tauhid. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim AS Di tengah rame banget Hah? ada pesta nggak diundang kita kita nggak diundang <laughs> ya Allah ya Karim nah jadi antum sabar lah ya kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana Nabi Ibrahim di tengah-tengah kaumnya yang berusaha untuk menyesatkan beliau. Tapi beliau tetap tegak di atas tauhid. Walaupun dibakar pun tetap la ilaha illallah menemani beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya bagaimana beliau menegakkan tauhid. Dan dahulu di kota Mekah tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'anul Karim orang-orang kafir Quraisy berusaha agar orang-orang tidak mendengarkan Al-Qur'an mereka mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghawfi jadi kalau ada Quran dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang kafir pada jerat-jerit rame-rame ngomongnya Supaya apa? Supaya orang tidak mendengarkan Al-Quranul Karim. Supaya orang berpaling dari Al-Quranul Karim. Tapi tetap, mereka yang berada di atas akidah yang benar akan terus bersama dengan La ilaha illallah. Dan sebaliknya, barang siapa yang ditetapkan sesat, barang siapa yang ditetapkan sesat, maka kita tidak akan bisa berupaya untuk memberikan hidayah kepada dia. Putra Nabi Nuh alaihissalam, putra Nabi Nuh alaihissalam, isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut alaihi wassalam. Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayahanda Nabi Ibrahim alaihi salam, semuanya ke akhirat. Semuanya ke akhirat. Padahal mereka orang yang dekat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. anak kita, istri, suami, orang tua, ibunda kita, kita nggak bakal bisa memberikan hidayah kepada mereka. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu a'lamu bil muftadin. dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah dan siapa orang-orang yang tidak layak mendapatkan hidayah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang layak mendapatkan doa kita, munajat kita, keyakinan kita, keimanan kita, tawakal kita kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah, kekasih Allah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga salawat itu bersambung kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau dan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Masya Allah. Di sana. 14. Jumadil akhir. Hari apa? Hari apa sekarang? Hah? Hari apa? Hah? Hari Sabtu kan? Gak berubah harinya. Barakallahu Fadl nih kirim ke sana Untuk tanggal 14 atau tanggal 15? Tanggal 14 ya. 14 atau 15? Ada yang 15, ada yang 14 ya, tergantung penanggalannya gitu ya. <laughs> Kalendernya nah, para ma'asyar muslimin, tolonglah kita orang Islam ini tahu dengan tanggalan Islam. Hari ini tanggal 14 Jumat dan akhirah cuma anak sakit hati sama panitia. Panitia tulis pengumuman itu subhanallah. Yang masehi gede. Besar sekali penanggalan masehinya. Yang hijriah sedikit. Syarat cuma. Kenapa? Apa takut ya dengan tanggalan Islam? Padahal penanggalan Islam itu itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatas syuhuri inda Allah isna asyara syahran Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda Minha arba'atun hur Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan Tertulis pada hari penciptaan langit dan bumi Dimulai dengan bulan Januari Enggak Dimulai dengan bulan Muharram Dan siapa yang menyebutkan bulan Islam Urut Masya Allah. Urut ya mas. Orang Islam ya. Masa orang Islam kenalnya sama Masehi. Masehi itu artinya Kristus. Nggak apa-apa orang sekarang subhanallah jamaah. Mudah-mudahan ada saudara kita nih yang yang pinter ya. Anda punya tablet ini ada pilihan kalender. Anda cari yang ada Masehi, Georgian ya mereka mengatakan. Terus Jepang terus Cina apa Hindu gitu penanggalannya. saya subhanallah, padahal jumlah umat Islam dibandingkan dengan orang yang beragama Konghucu, dengan orang yang beragama Sinto, itu lebih banyak banget. Islam. Jumlah umat Islam itu berapa sekarang? 1,6 miliar. Masa penanggalannya di tablet gak ada? Penanggalan khusus ya, yang dari apa? Yang dari pabriknya nggak aja mereka. Karena memang orang Islam sebagai konsumen aja, nggak pernah bikin ya cuma beli. Baik, tolonglah dibikin, ada yang pinter bikin. Penanggalannya bisa download penanggalan Hijriah, bergabung dengan penanggalan tuh. Georgian sama Jepang sama Kembali lagi, semua agama memiliki penanggalan, memiliki kalender dan mereka bangga dengan kalender. Dulu mungkin 30 tahun yang lalu belum ada tahun baru Cina. Sekarang sudah ada. Tahun berapa mereka? Ya punya mereka. 2000 berapa mereka punya. Ya silahkan itu agama mereka. Kemudian ada tahun baru Masehi nanti nggak tahu tahun baru macam-macam lagi muncul. Kita umat Islam harus bangga dengan penanggalan kita. Baik, yang hafal 12 bulan. Masya Allah, Fadal. Muharram. Safar. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Al Ula, Al Akhirah, Rajab, Syaban, Ramadhan, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah. Sebelas cuma. Habis Ramadhan apa? Ayo, barakallahu fikum. Masya Allah. Baik jemaah, kita paling nggak tahu bangga siapa yang jamnya tanggalan hijriah. Terima kasih. Yang jamnya pakai penanggalan hijriah jamaah. Satu masjid nggak ada. Ibu-ibu ada yang penanggalannya pakai hijriah, jamnya tanggal 14 sekarang gitu di penanggalannya. Masa sih masjid nggak ada? Tapi masjid kita penanggalannya pakai apa? Masa pakai Romawi enggak lah, Hijriah lah. Masa masjid tempat ibadahnya orang Islam penanggalannya Masehi gitu kan. Enggak pas lah jemaah. Baik, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Siapa yang menyebutkan empat bulan haram? Jamaah. Perlu diketahui semua ibadah orang Islam itu pakai penanggalan Masehi apa Hijriah? Hijriah. Kita puasa bulan apa tahun ini? Bulan apa? Bulan Juni, bulan Ramadan tahun ini puasa bulan Juli. Nggak ada. Tahun ini puasanya bulan Ramadan. Lebarannya tanggal berapa? Juli. Kok bisa lebaran Juli itu nggak ada? Lebaran itu tanggal 1 Syawal. Baik, hajian bulan apa? Dzulhijjah. Masa. Baik, empat bulan haram. Masya Allah. Fadal langsung. Dzulqa'dah. Muharram, Rajab. Ada apa di bulan Muharram? Kenapa disebut bulan haram? Diharamkannya kedoliman. Diharamkannya kedoliman di sana, tapi di bulan lain boleh kedoliman gitu. Baik, barakallahu fikum. Ingat bulan Islam itu 12 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang bulan-bulan haram tiga nyambung Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram yang satu terpisah yaitu bulan bulan Rajab. Sekali lagi kita harus bangga dengan bulan kita. Jadi kalau ada teman tanya nanti, Mas tanggal berapa? Antum tinggal ngomong tanggal 14. Oh, kok bisa tanggal 14? Iya, saya orang Islam, Mas. Penanggalannya tanggal 14 Jumadal akhir Allah. Baik ini diturunkan aja jemaah. Kita kan nggak nggak lagi iklan aqua. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk kepada tema kita hari ini. Ana izin minum dulu ya. Bismillah. masa yang begitu jauhnya dari masa kenabian. Masa yang begitu jauhnya dari generasi keemasan umat ini. Kita terpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah 1420 berapa? 25 Hijriah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal tahun 11 Hijriah. Kemudian masa sahabat. Kita juga jauh dari masa sahabat. Masa tahdi'in jauh, kemudian terus masanya tabi atba'u tabi'in, kemudian masanya imam yang empat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak ada satu masa pun kecuali masa selanjutnya lebih buruk dari masa itu sampai nanti munculnya dajjal. Maka kalau kita melihat munculnya sekte-sekte, munculnya pemahaman-pemahaman yang tidak benar dan yang mengherankan setiap kali ada pemahaman baru, setiap kali ada keyakinan baru banyak pengikut. Ada orang ngaku nabi, ada pengikutnya enggak? Ada. Ada perempuan ngaku nabi, ada pengikutnya? Ada. Sebagai pertanda bahwa kita memang sudah jauh dari ilmu Islam. Kita nggak tahu mana yang benar. Ada rame sedikit sesuatu ribut tanpa tahu dasarnya. Terkadang termakan dengan propaganda, dengan iklan-iklan yang begitu mempesona. Dengan ceramah-ceramah yang begitu indahnya sehingga orang berpikiran, oh ini benar. Padahal belum tentu jamaah. Seperti seorang yang berdagang. Siapa yang tahu emas asli dengan emas yang palsu? Sama-sama kuning. Kita kalau ke toko emas, orangnya bilang asli, kita akan bilang iya. Padahal dia nipu kita. Maka di sini kita perlu memiliki ilmu. Karena tidak semua yang berkilau itu emas. Berkaitan dengan pemahaman terhadap ahlul bait, pemahaman terhadap para sahabat Nabi, apa bedanya ahlul bait dengan sahabat? Kan mereka sahabat Nabi. Apa definisi sahabat? Dan kasih hadiah. Masya Allah. Antum. Orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan beriman. Bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi beriman, kalau wafat dalam kondisi beriman. Baik, kalau ahli bait keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlul bait itu ada yang sahabat. Nah, jamin kita. Jadi kalau sahabat itu syaratnya berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman, mati dalam kondisi beriman. Baik, fadal. Kalau ahlul bait Siapakah ahlul bait itu? Ahlul bait adalah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan bagi mereka zakat dan sedekah. Nggak boleh tuh mereka nerima sedekah. Siapa mereka? Mereka adalah keluarga Nabi, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semua orang Islam laki perempuan dari keturunannya Abdul Muttalib mereka adalah Banu Hashim bin Abdi Manaf, mereka adalah Ahlul Bayt. Jadi keluarga Nabi itu bukan hanya keturunannya Nabi. Jangan berpikir Ahlul Bayt itu hanya anak cucu Nabi. Istri Nabi masuk. Kemudian kita lihat kok bisa masuk Ibnu Abbas. Abbas Ja'far karena mereka adalah keturunannya siapa? Keturunannya Abdul Muttalib. Di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis dari Fadl bin Abbas. Jadi Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib zahaba huwa wal Fadl. Dia berangkat bersama Fadl bin Abbas, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih keponakan jauh dari Nabi alaihi salatu wassalam, mereka datang kepada Nabi meminta supaya dijadikan amil zakat. Mereka nih berangkat kepada Nabi ingin menjadi amil zakat. Supaya apa? Supaya dapat duit. Ya orang kan kalau jadi amil zakat, zakat menerima menerima duit, menerima zakat berhak mendapatkan zakat ketika itu karena tujuannya Fabel ini bersama Abdul Muthalib bin Rabi'ah ini mau kawin kalau kawin nggak punya modal gimana bisa kawin maka mereka datang meminta pekerjaan kepada Rasul sallallahu alaihi menjadi pengumpul zakat apa kata Rasul sallallahu alaihi inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad innama hiya usafun nas Kata Rasul saw Alaihi Wasallam sesungguhnya sedekah itu zakat itu tidak halal bagi keluarganya Muhammad al Muhammad al baitin Nabi Wasallam karena zakat itu adalah ya dikeluarkan dari kotoran dari harta manusia tujuan zakat itu membersihkan diri manusia maka nggak boleh maka Rasul saw Alaihi Wasallam memerintahkan kepada keduanya untuk mendapatkan humus apa artinya humus? Anda kasih hadiah nggak apa-apa. Apa yang tahu humus? Hadiah. Hampir betul, hampir, tapi masih jauh. Humus ya yang jauh. Apa? Roti. Uh, itu humus nah betul bahasa Arabnya kubus ya antum kalau apa antum salah dengar anak kasih dia nggak apa nggak apa, -apa. Kubus itu iya roti bahasa Arabnya, bukan kubus ya jemaah, tapi humus. Kho mim sin. Kita ini kadang-kala hati-hati. Kalau dengarkan pengajian itu kadang-kala memang harus dicatat ya. Saya ingat dengan seorang teman cerita ketika SD jadi punya sohib Suruh baca sama gurunya. Kan dulu buku SD itu ada gambar binatang, kemudian ada tulisannya gitu kan. Dia tulis bacaannya itu kauku aja. Di sebelah gambarnya gambarnya apa? Kuda kan? Kauku deada jaran. Dia bahasa bahasa Jawa dia di Probolinggo, dia bilang jaran. Ini gambarnya gambarnya jaran gitu dia. Karena nggak tahu kalau bahasa Indonesia-nya jaran itu kuda gitu kan. Maka terkadang kita harus belajar betul. Yang dengar tolong dicatat. Humus kho mim sin. Masya Allah. Seperlima dari harta rampasan perang. Nah, itu yang disebut humus. Dari hasil baik mereka dapat seperlima Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadol. Itu artinya humus. Jadi mereka tidak boleh dapat zakat. Mereka dapat hari seperlima dari humus itu, tapi yang membagi adalah adalah pemerintahan Islam pada waktu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagi maka kemudian memberikan kepada Al Fadl bin Abbas bersama Abdul Muttalib bin Rabi'ah duit bukan dari zakat ini sebagai bukti bahwa mereka termasuk alul bait mereka termasuk keluarga Nabi yang tidak halal bagi mereka zakat. Kemudian bagaimana kita kok bisa memasukkan istri Nabi kok bisa masuk menjadi keluarga Nabi? Ucapan al. Kita akan melihat bahwasanya Rasul sendiri sallallahu alaihi menjadikan mereka termasuk keluarganya. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 33. Di surat Al-Ahzab ayat 33 ini Allah sedang menyuruh isteri-isteri Nabi. Ya An Nabi, wahai isteri-isteri Nabi. Kemudian Allah berkata kepada isteri-isteri Nabi, waqarna fi buyutikunna. Waqarna fi buyutikunna. Ini perintah kepada wanita. Kepada isteri-isteri Nabi. Tentunya kepada wanita-wanita muslimat. wa في fi ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى Kalian menetap di rumah kalian wahai perempuan-perempuan dan kalian jangan berdandan bersolek seperti dandanannya orang jahiliyah. Kalau ada orang yang berkata, jilbab itu, kerudung itu adatnya orang Arab. Maka dia tidak tahu dengan sejarah. Karena orang Arab sebelum datangnya Islam itu pakai jilbab. Enggak pakai. Jangan berkata iya jilbab itu kan di sana kan panas susah. Pantas orangnya pakai jilbab. Subhanallah. Kalau panas pakai jilbab tambah kepanasan. Seharusnya kalau daerahnya panas kan dibuka dan itu adat orang jahiliyah. Mereka dibuka, dadanya kelihatan, rambut dia terurai. Itu Adatnya orang jahiliyah. Jadi kalau berkata kerudung itu oh itu kebiasaan orang Arab, enggak benar. Karena orang Arab sebelum datangnya Islam tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab. Dan sampai sekarang orang-orang yang non muslim pun nggak pakai kerudung, walaupun mereka orang Arab. Kalau kita melihat orang-orang Libanon umpamanya, ada di sana orang-orang yang non muslim dari bangsa Arab, mereka tidak pakai kerudung. Allah mengatakan kepada istri-istri Nabi, tetap kalian di rumah kalian, Jangan kalau harus keluar jangan berdandan bersolek seperti dandanannya orang jahiliyah. Wa aqimnas shalah. Aqimna ini perintah untuk perempuan. Aqimna jadi kalau bahasa Arab itu perintah untuk laki, perintah untuk perempuan beda. Jadi ayat ini benar-benar khusus untuk perempuan. Wa aqimnas shalah wa atinaz zakah dan kalian perempuan-perempuan bayar zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah. Kalian wahai perempuan-perempuan taati Allah dan Rasul. Kemudian di satu ayat ini Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tabhir Sesungguhnya Allah ingin kepada kalian wahai ahlul bait untuk menyucikan kalian dari najis-najis itu dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Ini ayat untuk siapa? Untuk istri-istri Nabi. Karena satu ayat ini kumpul semuanya tentang istri Nabi. Wadkurna. Kemudian Allah sambung. Dan ingatlah wahai perempuan-perempuan. Kembali kepada perempuan-perempuan. Majutrafi fi buyutikunna. Apa yang dibacakan dari ayat-ayat Allah di rumah-rumah kalian. Rumah-rumah kalian dan rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah keluarga Nabi. Min ayatillahi wal hikmah Allah kana latifan khabir. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan maha mengetahui. Jadi berdasarkan ayat ini, istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Allah sendiri yang menyebutkan ahlul bait bagi mereka. Dan ayat ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan Ali, mengumpulkan Fatimah, mengumpulkan Hasan dan Husain, kemudian memasukkan mereka di dalam kain di dalam baju Kemudian Rasul membaca Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kalian, menjauhkan kenajisan kotoran dari kalian dan membersihkan kalian wahai ahlul bait. Ketika dalam kondisi itu Ummu Salamah ingin masuk. Kata Rasulullah nggak perlu masuk, engkau berada di atas kebaikan. Kenapa? Karena ayat itu mencakup istri Nabi. Tapi keluarga Nabi, anak dan cucunya masuk nggak dalam ayat itu? Secara zahir nggak masuk. Maka Nabi menetapkan bahwa mereka masuk dengan sunnah. Dengan ucapan Nabi itu mereka yang dimaksud juga. Bahwa keluarga Nabi itu yang dimasukkan di ayat itu bukan hanya istri-istri Nabi. Tapi Hasan, Husain bersama ibundanya Fatima dan bersama ayahandanya termasuk dari Ahlul Bait yang disebutkan dalam ayat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk dalam lafaz Ahlul Bait dikarenakan pernah Aisyah itu mendapatkan zakat. Dikirimin sapi, sapi zakat. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menolak sapi itu sambil mengatakan inna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tahillu lana sadaqah. Kita keluarganya Nabi, keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak boleh makan zakat. Enggak boleh makan sedekah. Jadi keluarga Nabi itu yang tidak boleh mendapatkan sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah kita di dalam sholat membaca salawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk keluarganya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Siapa yang dimaksud al Muhammad? Yang dimaksud adalah keluarga Rasul SAW secara umum. Dan di dalam hadis lain Rasul lebih memperinci siapa itu keluarga Nabi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul SAW Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa durriyatihi. Rasul mengatakan, Ya Allah, Berikan salawatmu kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Muhammad dan keluarga Muhammad. Siapa itu? Nabi menjelaskan keluarga Muhammad adalah azwajihi, istri-istrinya, waduriyatihi dan keturunannya. Rasul menyebutkan hal itu. Bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah istri-istrinya dan keluarga Nabi yang dimaksud juga adalah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Fajama'a bainal azwaj wal dzurriyyah wal ahl." Rasul menggabungkan dalam hadis ini al-azwaj, istri-istrinya, kemudian keturunannya dan keluarganya. Bahwa mereka ini adalah satu pada hakikatnya yang mereka tidak berhak mendapatkan sedekah. Ma'asyil muslimin rahimakumullah hadis Ghadir Khum. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkaitan dengan haknya Ahlul Bait. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap Ahlul Bait? Sebelum kita berbicara tentang hal hadis ini, sampai sekarang ada nggak Ahlul Bait? Ada. Gimana kita tahu mereka Ahlul Bait? Ya, berdasarkan nasab. Berdasarkan nasabnya. Nah, sekarang ini kita bisa tahu ahlul bait dari mereka yang nasabnya bersambung kepada kepada siapa? Kepada, Ali bin Abi Thalib dari jalurnya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain adalah putranya Fatimah. Jadi kalau kita berbicara tentang Fatimah, kan memang nasab Nabi ini terputus dari jalur laki. Semua anak Nabi yang lelaki meninggal. Maka Nabi memiliki cucu dari putrinya. Tidak punya Nabi itu cucu dari anak lelakinya. Dan itu hikmah. Yang sangat indah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua putra Nabi meninggal. Sebelum dewasa. Para ulama menjelaskan memang agar salah satu hikmah dari itu. Bahwa kenabian itu bukan dengan keturunan. Ya, apa yang melanjutkan keturunan? Nggak ada, diputus. Dari keturunan laki tidak yang ada dari keturunannya Fatimah dan Fatimah memiliki dua putra yaitu Hasan dan Husain dan Hasan dan Husain memiliki anak yang banyak sampai sekarang pun mereka mungkin yang dikenal dengan sebutan habaib dikenal dengan sebutan sayyid kalau benar kalau benar nisbat itu sampai kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, maka mereka termasuk dari ahlul bait. Mereka memiliki hak lebih. Kita akan melihat dari hadis Ghadir ini. Di dalam hadis Ghadir Khum ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari haji wada sampai di tengah jalan di satu tempat yang namanya Khum. Khum ini nama tempat yang ada airnya, ada jalan air, mungkin ada sungai kecil di sana. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berceramah, berpidato. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Amma ba'd, ala ayyuhan nas, Fa innama ana basyarun yushiku an ya'tiya rasul rabbi Wahai manusia, aku ini manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka bahwa nabi hanyalah manusia biasa. Hampir datang tuh utusan Allah yang memanggilku dan aku pun harus menjemput menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mati. Allah mengatakan innaka mayitun wa innahum mayitun. Kau bakal mati Muhammad. Kau mayit dan semua orang pun baik. Supaya jangan ada yang salah kaprah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada yang mengangkat nabi menyamakannya dengan Tuhan. Atau ada yang merendahkannya dari kedudukan bagi beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan aku hampir mati. Lalu beliau mengatakan wa ana tarikun fikum saqalain. Aku meninggalkan kepada kalian saqalain Sebutan sakolain ini diartikan oleh para ulama sesuatu yang berat. Dua hal yang berat buat kalian. Awaluhuma. Yang pertama dari yang berat itu kitab Allah. Fihil huda wa nur. Fakhudu bi kitabillah wa wastamsiku bih. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang harus kalian pegang itu adalah kitabullah. Pegang kalian, berpegang teguhlah dengan kitabullah. Kalian amalkan tuh kitabullah. Maka Nabi di situ berpidato menyuruh para sahabatnya berpegang teguh dengan kitabullah. Waraghaba fi. Suma setelah masalah kitabullah selesai, beliau mengatakan wa ahla baiti dan ahlu baiti dan keluarga Uzakirukum fi ahli baiti. Uzakirukum fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian dalam urusan keluargaku. Aku ingatkan kalian dalam urusan keluargaku. Faqalalah Husain yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam yang datang melihat kejadian itu. Maka Husain yang bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Waman ahlu baitihi ya Zaid? Siapa yang termasuk ahlu baitihi?" Siapa yang dimaksud dengan ahlu baiti? Yang kita diperintahkan untuk berhati-hati dengan keluarga. Apa kata Zaid? Alaysa nisa'u min ahli baiti? Husain bertanya, bukankah istri-istrinya termasuk dari keluarganya? Qala nisa'uhu min ahli baiti. Benar. Keluarganya, istri-istrinya itu termasuk dari ahlu baiti. Lalu dia mengatakan walakin ahlu walakin ahlu baitihi man hurrima sadaqah ba'da. Tapi yang dimaksud ahlu baitinya juga itu adalah orang yang diharapkan mendapatkan sedekah. Selain dari istri-istrinya. Siapa? Waman hum siapa mereka? Hum alu aliin. Dia adalah keluarganya Ali, anak keturunannya Ali bin Abi Thalib. Wa alu Aqilin, anak keturunannya Aqil. Wa alu Ja'far, wa alu Abbas. Tuh mereka adalah ahlu baitihi. Kullu haula harum sadaqah alaihim. Oleh nah, mereka semua itu nggak boleh nerima sedekah, nggak boleh mereka semua. Ma'asyiral muslimin, maksud dari Nabi mengatakan udzakirukum fi ahli baiti agar kita berpegang teguh menghormati mereka, menghargai mereka, menyayangi mereka. Karena jangan sampai setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam keluarga Nabi dizalimi, nggak boleh. Kita diperintahkan untuk menghormati keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul, menghargai dan menghormati mereka. Itu kewajiban kita. Kita melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjadi khalifah? Abu Bakar Siddiq dengan kesepakatan para sahabat semua. Abu Bakar menjadi khalifah, bukan Ali. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahwa Abu Bakar berkata, "Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi." Kalian awasi, kalian hati-hati itu dalam urusan Muhammad di keluarganya. Kalau kalian memang cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hormati keluarga Nabi. Ya tentu jamaah. Kalau ada orang mengaku muslim kemudian tidak menghormati keluarga Nabi, maka di sini dia termasuk zalim. Karena dia telah mendolimi keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu mengatakan yang dimaksud dengan Abu Bakar Siddiq agar orang-orang itu menjaga hak keluarga Nabi dan tidak menyakiti mereka. Kemudian saya akan bacakan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap ahlul bait yang disebutkan di kitab-kitab mereka. Di kitab Asy-Syari'ah punya Ajuri, di kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Lalikai dan kitab-kitab ulama yang lainnya bagaimana mereka berpendapat sikap seorang muslim terhadap keluarga Nabi. Umar bin Khattab menikah dengan siapa? dengan putrinya Ali bin Abi Thalib menikah dengan Ummu Kalsum. Dinikahkan siapa yang menikahkan? Ali bin Abi Thalib. Supaya kita tahu para sahabat itu saling mencintai di antara mereka. Para ulama menjelaskan bahwa mencintai keluarga Nabi adalah satu kewajiban karena itu termasuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahlu sunnah itu mencintai semua keluarga Nabi. Bukan sebagian dibenci, sebagian dicintai. Tidak. Tidak seperti sekelompok orang-orang Syiah Rafidah yang umpamanya mereka itu hanya mencintai yang keturunannya Ali. Kalau yang keturunannya Abbas, Abdullah bin Abbas dan keturunannya mereka nggak suka. Kita ahlu sunnah jamaah berada di tengah-tengah. Kita mencintai mereka semua. Yang bernama Alul Bait baik itu keturunannya Ali, keturunannya Abbas, keturunannya Ja'far, keturunannya Aqil atau istri-istrinya kita wajib mencintai mereka. Yang kedua, ahlu sunnah wal jamaah mengetahui apa hak mereka, haknya ahlul bait, yaitu humus wal fai seperlima dari harta rampasan perang itu dan fai fai itu harta rampasan perang yang tanpa peperangan itu mereka memiliki hak di sana. Dan ahlu sunnah jamaah bersolawat kepada mereka bersama solawat mereka terhadap Nabi Alaihissalam. Ketika kita sholat, kita jangan hanya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad tidak mau berkata wa ala ali Muhammad. Ahlu sunnah mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian ahlu sunnah wal jamaah berlepas diri dari akidah orang-orang yang membenci keluarga Nabi. Yang disebutnya an-nawasib. Mereka itu mencela Ali, mencela Husain, mencela Hasan, mencela keturunan Ali, ahlu sunnah tidak. Dan kita mengatakan orang-orang yang mencela Ali, yang menjelek-jelekkan Hasan dan Husain, mereka tidak termasuk dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan ahlu sunnah berlepas diri dari orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap keluarga Nabi. Yang ada mengatakan bahwa keluarga Nabi itu maksum, tidak berbuat dosa, nggak ada. Keluarga Nabi juga manusia biasa. Tapi kita cinta kepada mereka. Karena ada sebagian orang itu yang kalau berdoa yang dipanggil bukan ya Allah. Yang dipanggil itu ya Husain. Ya Ali. Saya pernah ketika tawaf di Masjidil Haram itu. Lagi tawaf Biasanya doanya orang tahu apa? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina nar. Biasanya orang hasbunallah wa ni'mal wakil la haula wa la quwata illa billah Ketika lagi tawaf, saya bertemu dengan perempuan-perempuan tua yang berasal nggak tahu dari Irak apa Iran. Ketika biasa namanya tawaf kan haji itu berdesak-desakan ya. Dalam kondisi berdesak-desakan itu, saya dengar dengan kepalangan kepala dengan telinga saya sendiri yang dia panggil bukan ya Allah. Ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Di rumah Allah yang Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah dan kalian jangan memanggil selain Allah siapapun di rumah Allah Namun ada orang yang berlebih-lebihan dalam keluarga Nabi sehingga memanggil-manggil dia dalam doanya. Maka kita seorang muslim yang dipanggil dalam doanya adalah Ya Allah. Kita mencintai keluarga Nabi, tapi tidak berlebih-lebihan. Kemudian, Ahlu Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa di antara Ahlul Bait itu ada di antara mereka yang diampuni dosa-dosanya, yang dijamin masuk surga. Di antara mereka ada orang-orang yang soleh, tapi di antara mereka juga ada orang-orang yang fajir. Ada orang-orang yang pelaku dosa. Karena memang keluarga Nabi tidak ada yang dijamin maksum nggak ada. Sama keluarga Nabi, cuma mereka memiliki kedekatan nasab dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berpikiran ahlul bait itu langsung masuk surga. Karena ada di beberapa tempat orang-orang ketika melakukan dosa, mereka yang mengaku ahlul bait Kata dia gampang, kita berbuat dosa ini nanti kakek kita akan masukkan kita ke surga. Subhanallah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang manusia yang bakal melewati sirat. Orang-orang Islam yang bakal melewati sirat. Di antara mereka ada keluarga Nabi, di antara mereka ada para sahabat, ada yang dekat dengan sahabat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman batta bihi amalu, lam yusri bihi nasabu." nggak bakalan katanya. Orang yang melewatin sirot itu pelan, lambat, gara-gara amalannya sedikit, tidak bakal cepet karena nasabnya. Wah, aku keluarga Nabi nih, masuk surga duluan nggak ada. Memang Rasul Sallallahu Alaihi akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang berbuat dosa, tapi tetap mereka adalah orang-orang yang diridhoin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlu Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa di dalam ahlul bait itu mereka ada yang salah, mereka manusia biasa. Ada yang diampuni dosanya seperti yang terjadi para sahabat ya, seperti Ali bin Abi Thalib, Fatimah kita yakin bahwa wanita paling mulia di surga itu di antaranya adalah Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersama ibundanya Khadijah radhiyallahu taala Kemudian ahlu sunnah wal jamaah ketika meyakini dengan keutamaan ahlul bait mereka tidak mengatakan semua ahlul bait itu lebih baik dari semua orang tidak. Ada orang-orang yang lebih mulia dari sebagian ahlul bait. Ada. Dengan apa? Ya dengan ibadah mereka, dengan kedekatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita simak bagaimana pernyataan ulama salaf dalam sikap kita terhadap ahlul bait. Umar bin Khattab Ibn Sa'ad meriwayatkan dalam kitabnya At-Tabaqat Umar ini berkata kepada paman Nabi Abbas. Paman Nabi termasuk dari Ahlul Bait. Abbas paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan kepada Abbas, "Wallahi la islamuka yawma aslamta kana ahabba ilayya min islamil Khattab." Lau aslam. Demi Allah, wahai Abbas, masuknya engkau ke dalam Islam pada waktu di hari engkau masuk Islam itu lebih aku cintai daripada masuk Islamnya bapakku Khattab. Umar mengatakan itu kepada Abbas. Kenapa? li'anna islamaka kana ahabba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min islamil Khattab. Karena masuknya Islammu itu lebih disukai Nabi daripada masuk Islamnya bapakku. Umar bin Khattab kalau lagi kena paceklik kota Medina dan mereka mau sholat istisqa. Sholat istisqa ini termasuk sunnah yang mulai langka dan mudah-mudahan kita yang udah ngaji nih bisa menghidupkan sunnah salat istisqa. Salat istisqa adalah salat sunnah minta hujan. Dan mudah-mudahan pemerintah kita ketika hujan itu sudah mulai nggak turun ya, ketika terjadi kebakaran hutan di mana-mana, mohon dianjurkan kepada MUI, kepada para ulama, para tokoh, kemudian para kiai, para ustadz-ustadz itu untuk mengadakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Jangan cuma mau usaha sendiri pakai air ya. Boleh, kita memang harus berusaha. Tapi termasuk usaha sholat istisqa. Ada istilah yang bikin hujan buatan ya. Katanya kapal nggak tahu lah apa nabur garam ya di awan itu supaya hujan betul nabur garam jadi tuh airnya tuh eh datang angin kirim awannya ke tempat lain hingga ya, hujan di tempat itu akhirnya. Karena Allah yang ngatur hujan itu kita kita berusaha salah satu usaha adalah doa. Umar bin Khattab kalau sedang istisqa maka dia berdoa. Allahumma inna kunna nastasqi binabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kita dulu itu minta hujan lewat nabi. Jadi waktu nabi hidup, mereka bertawasul dengan nabi. Dan itu disyariatkan. Bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup disyariatkan. Tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, para sahabat tidak bertawasul dengan Nabi karena tahu Nabi sudah berada di alam yang berbeda. Maka Nabi mengatakan wa inna natawassalu bi ammi nabiika. Dan sekarang kita bertawasul dengan paman nabimu. Lalu beliau mengatakan, "Kum ya Abbas, Abbas, ya Allah, kau bangun berdoa." Maka Abbas berdoa. Umar tahu dengan kedudukan alun Nabi SAW. Bagaimana kerabat dan mereka mencintai, saling mencintai di antara mereka. Dan Ali bin Abi Thalib itu adalah tangan kanannya Umar bin Khattab ketika Umar jadi khalifah. Pernah ketika itu Umar bin Khattab menyuruh ada seorang wanita mengaku dia itu berzina. Ya udah suruh rajam. Ketika dibawa mau dirajam nih perempuan sama orang-orang, ketemu sama Ali. Mau dibawa kemana tuh? Ali mau dirajam tuh. Kata dia kenapa? Ya, dia mengaku berzina di depannya Umar bin Khattab. Hukumnya dirajam. Ala ruddu. Kembalikan dia. Balik ke orang-orang ke Umar. Kata Umar, kenapa kalian kok nggak merajam dia? Kata dia kita dilarang sama Ali bin Abi Thalib. Oh, kalau Ali melarang pasti punya ilmu Ali. Nah, datang Ali. Dan disebutkan, kenapa Ali kok nggak boleh dirajam tuh? Wahai Amirul Mukminin kata dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda rufi al-qalam an salat. Pena itu diangkat dari tiga orang. Dari siapa? Bayi sampai balik, sampai mimpi, kemudian orang tidur sampai bangun, orang gila sampai sadar. Ini perempuan orang gilanya Bani pula Kabar dilepaskan. Karena kan orang nggak tahu terkadang. Orang gila itu kan kelihatan dari gayanya, tapi kadang kala kan wanita gila itu diperkosa aja. Nauzubillah, terkadang kita melihat orang gila hamil di pinggir jalan, nauzubillah min dzalik ya. Itu terjadi. Dan Umar percaya ketika sanksi untuk orang yang minum koma. Awalnya diberi sanksi 40 didera 40 kali ya, dilempar sandal pukul apa 40 kali. Di zaman Umar bin Khattab banyak orang minum. Karena perluasan negeri Islam itu banyak orang-orang yang baru masuk Islam kemudian mereka masih banyak minuman-minuman ya. Akhirnya Umar bin Khattab bermusyawarah dengan Ali, gimana Ali tentang hukumnya ini supaya jerah orang-orang dari minum ini. Kata Ali bin Abi Thalib, aku berpendapat orang yang minum itu biasanya berbohong, menuduh orang dan orang yang menuduh orang lain berzina itu didera 80 kali, maka pendapatku orang yang minum khamar didera 80 kali. Umar langsung mengamalkan pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Dan Umar mengatakan naudzubillah min mu'balatin laisa fiha Abul Hasan. Aku kama qala Umar ya. Kita berlindung kepada Allah dari masalah yang di situ tidak ada Ali bin Abi Thalib. Maksudnya masalah besar kalau nggak ada Ali nggak bisa diselesaikan. Itu fadilah Ali bin Abi Thalib dan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menghormati mereka. Di zaman Umar bin Khattab itu sudah ada yang namanya mungkin sekarang ini departemen keuangan sudah mulai dibagi. Dan Umar bin Khattab ketika meletakkan siapa yang paling berhak mendapatkan hadiah ya. Ketika umat Islam dapat hadiah atau dapat rampasan perang itu Umar mencatat mereka sesuai dengan nasab mereka. Fabaja abi akrabihim ditulis siapa yang paling dekat nasabnya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia yang paling berhak mendapatkan jemaah. Itu Umar bin Khattab. Mereka cinta kepada ahlul bait dan memang seharusnya kita mencintai mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Kisah menikahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan Ummu Kalsum disebutkan oleh para ulama di Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah dan Syiar A'lamin Nubala. Ada orang yang mengatakan Umar itu dikawinkan sama Ali dengan Ummu Kalsum karena apa? Karena Ali takut dengan Umar. Subhanallah. Kok bisa Ali bin Abi Thalib dikatakan penakut? Dia itu orang yang paling pemberani jemaah. Dan Ali menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab karena dia cinta dengan Umar. Dan Umar cinta dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in dan yang terjadi antara sahabat dengan keluarga Nabi besanan besanan itu apa jadi ngawinkan anaknya ngawinkan cucunya itu banyak sekali di antara mereka karena sahabat bersama ahlul bait ini saling mencintai nggak ada masalah jemaah jadi kalau ada orang mengatakan ada masalah di antara sahabat dengan ahlul bait Allahu akbar kembali lagi berarti mereka tidak kenal dengan ahlul bait tidak kenal dengan para sahabat Nabi. Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Pernah satu hari Zaid bin Sabit ini salat jenazah. Kemudian dinaikkan kepada beliau, didekatkan kepada beliau kendaraannya baglah hasil campuran kuda sama keledai itu. Ibnu Abbas memegangi yang buat pelananya buat naiknya itu dipegangin sama Ibnu Abbas. Faqala Zaid Khul anhu ya ibn ammi Rasulillah. Biarkan wahai anaknya pamannya Rasul sallallahu Lihat dipanggil anaknya paman Nabi. Dia tahu ini keluarga Nabi. Faqala hakaza naf'al bil ulama. Kata Ibnu Abbas enggak. Begini kita berbuat kepada para ulama. Gini sikap kita terhadap para ulama menghormati mereka. Jadi kalau ada ulama paling nggak kita ambilkan sandalnya ya. dan kita harus menghormati orang-orang yang berilmu karena terkadang kalau sudah ngaji itu akhlaknya berkurang kalau lihat ustadz, oh ustadz sama kakinya di atas meja gitu ya masya allah jangan kita harus menghormati orang-orang yang berilmu agar dapat berkah dari mereka faqabbala zaid yadab ibn abbas ketika Ibnu Abbas megangin tuh untuk tempat naiknya dipegang tuh tangannya oleh Zaid dan dicium tangannya. Begini kita diperintahkan terhadap ahlul bait ya, menghormati ahlul bait. Seperti itu mereka saling mencintai di antara mereka. Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagaimana Muawiyah dengan Hasan? Para jamaah bukti cinta para sahabat dengan ahlul bait. Ketika terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, peperangan yang berkepanjangan. Fitnah yang terjadi di antara mereka. Tapi mereka saling mencintai. Ya ada kesalahpahaman, Kemudian Ali meninggal, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang memiliki pemikiran pengkafiran. Pokoknya nggak cocok sama mereka kafir. Dibunuh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali meninggal dunia, siapa yang menjadi khalifah setelah Ali? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Baik, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan melihat ini kalau dibiarkan perang terus terjadi. Maka Hasan bermusyawarah dengan Muawiyah diserahkan nih pemerintahan dikasihkan ke Muawiyah. Sudah kau yang jadi pemerintah. Kau yang jadi presiden. Diserahkan tanpa paksa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan innabni hadza sayyid. Anakku ini kata Nabi yakni Hasan dia adalah sayyid, adalah orang yang mulia. لعل الله أن yusliha به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengislah, mendamaikan antara dua kelompok kaum muslimin yang saling bertikai, yang perang. Dan itu terjadi di zaman Hasan. Kenapa kok orang-orang sebagian tidak suka dengan Hasan? Karena Hasan mengakui bahwa Muawiyah adalah sahabat Nabi. Dan diserahkan. Ini pemerintah. Karena jamaah kalau pemimpinnya kafir, boleh nggak Hasan menyerahkan kepada pemimpin yang kafir? Nggak boleh. Tapi Hasan menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah sebagai pertanda bahwa Muawiyah adalah sahabat Nabi yang Muslim dan diserahkan diserahkan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ucapan-ucapan ulama salaf seperti ucapan Al-Hasan ibn Ali Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. Dia mengatakan wa'rif li Bani Hashim fadlahum. Wahai kalau kau orang Islam ketahuilah keutamaan Bani Hashim, keluarga Nabi. Li qarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kerabat ikatan kerabat mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'rif fadla Quraisy wal Arab. Kau harus mengetahui keutamaan Quraisy dan Arab. Kemudian juga disebutkan wa'rif fadlal ansar wa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala rasul fala tansahum wa'rif fadlahum wa karamatuhum. Kau harus tahu dengan keutamaan-keutamaan mereka, keutamaan orang-orang Ansar, keutamaan keluarga-keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan banyak lagi ucapan-ucapan mereka yang menunjukkan bahwa kita orang Islam harus cinta kepada ahli bait. Kita masuk ke bab kedua. Seorang muslim juga harus cinta kepada para sahabat Nabi. Siapa para sahabat Nabi? Tadi sudah disebutkan. Sahabat Nabi adalah setiap orang yang berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman mati dalam ber, kondisi beriman. Itu yang disebut sahabat-sahabat Nabi. Merekalah yang melanjutkan tongkat estafet Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam bisa sampai ke Kabul, bisa sampai ke Irak, bisa sampai ke Mesir, bisa sampai ke Andalusia, bisa sampai ke Suria, ke Palestina. Siapa yang membawanya? Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Siapakah sahabat Nabi yang menaklukkan Mesir? Amr bin As Masya Allah Fadal kirim ke sana Amr bin As Dia yang menaklukkan sana Siapa sahabat Nabi Yang menaklukkan Palestina Nah Palestina nah Umar bin Khattab yang terima kuncinya Tapi siapa ketika itu panglimanya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah Nah Masya Allah Fadal itu sahabat-sahabat Nabi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sahabat-sahabat Nabi itu murtad, ya Allah. gimana negeri-negeri yang jadi Islam itu? Itu setelah meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Persia, Iran dan Irak runtuh di zamannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Allah memuji para sahabatnya. Ingat masuk di sahabat ini alun Nabi juga masuk. Keluarga Nabi yang menjumpai Nabi itu masuk. Tapi keluarga Nabi yang tidak masuk Islam, apa masuk dari sahabat? Nggak masuk. Abu Lahab itu paman Nabi. Abu Lahab itu paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tentunya tidak masuk. Bahkan turun ayat tabat yada abi lahabi watab di surat At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan dan orang-orang yang masuk Islam terlebih dahulu dari orang-orang muhajirin dan dari orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik mereka tidak masuk muhajirin dan tidak masuk ansar. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum. Allah ridho dengan mereka. Tolong ucapan ridho ini digarisbawahi. Allah ridho dengan mereka. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim Allah ridha dan Allah sediakan surga yang kekal abadi di sana lalu muncul orang mengatakan ustaz sahabat nabi itu murtad ya Allah gimana kok bisa murtad Allah ridha Keridoan seseorang Kalau kita ridho sama orang bisa jadi Kita punya menantu Membangunnya, Masya Allah menantu anak anaknya orang baik Masya Allah anak senang sama menantu anak Tahu-tahu dua tahun kemudian murtad menantunya. Bisa terjadi? Bisa. Karena kita tidak tahu dengan isi hati dia. Tapi kalau yang ridho ini Allah, Allah yang ridho. Apa bisa berubah keriduan Allah dengan orang yang sudah Allah putuskan Allah ridho dengan dia? Allah sudah menyediakan bagi mereka surga. Kemudian Kabar gembira buat orang yang mengikuti mereka. Walladzina taba'uhum biihsan. Orang yang mengikuti orang muhajirin dan ansor, Allah ridho dengan mereka juga. Jadi kalau ada orang tidak mengikuti orang-orang muhajirin, tidak mengikuti orang-orang ansor, maka diragukan keislaman mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan pujian kepada para sahabatnya. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqo lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah mengatakan orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang menampung Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan mereka membantu Rasul SAW apa kata Allah ulaika humul mu'minuna haqqa. mereka adalah orang-orang yang beriman secara hak mereka adalah orang beriman jadi pernyataan Allah hakon ini nggak bisa dirubah jangan yang bisa dirubah itu hukum Allah hukum berubah Allah Memberikan hukum awalnya kiblatnya menuju kemana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian dirubah. Sekarang kiblatnya ke Ka'bah. Tapi kalau berita dan informasi dari Allah tidak mungkin dirubah. Soalnya kalau berita dirubah berarti beritanya salah. Beritanya salah yang dulu. Makanya yang bisa dirubah itu cuma hukum. Tapi kalau berita, momen ada pemberitaan, Habis itu besoknya dirubah. Oh, berarti berita yang kemarin salah. Tapi apa mungkin Allah memberikan berita yang salah? Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka adalah orang-orang yang beriman benar ini di surat Al-Anfal ayat 74. Kemudian Allah itu tahu dengan isi hati para sahabat. Mereka yang ikut Hudaybiyah. Kapan Hudaybiyah terjadi jemaah? Jangan antum sudah yang lain. Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah kapan terjadi? Dan apa yang terjadi di sana? Jamaah. Oh, ada di belakang sana. Antum sudah dapat hadiah? Belum. Iya. Nabi menggagalkan umroh. Mau umroh nggak boleh masuk Mekah. Tahun berapa tuh? Tahun 6 Hijriah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kirim ke sana. Jamaah tahun 6 Hijriah. Ana izin minum jamu. Bismillah. Tahun 6 Hijriah. Nabi bersama 1400 dari sahabatnya itu berangkat ke Mekah buat umroh. 1400 sahabat berangkat untuk umroh. Sampai Mekah nggak boleh masuk Mekah. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu Allah telah ridho anil mu'minin terhadap orang-orang yang beriman. Yang mana? Jangan oh semua orang beriman Allah ridho nah. Tapi Allah khususkan keridoannya ini. Idh yubayi'unaka tahta syajarah mereka adalah orang-orang beriman yang ketika itu berbaiat kepadamu di bawah pohon. Di Hudaybiyah itu dulu ada pohon, ya mereka berteduh di situ Nabi berbaiat kepada para sahabatnya, baiat siap mati baiat yang Allah ridho terhadap mereka yang mereka berbaikat Allah mengatakan fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah tahu dengan isi hati mereka. Jadi Allah ketika ridho itu berdasarkan ilmu yang tidak bakal berubah. fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim maka Allah menurunkan kepada mereka ketenteraman kedamaian wa asabahum fathan qariba dan Allah menjanjikan kepada mereka dengan memberikan fathan qariba kemenangan yang sangat dekat sekali Allah mengatakan fa'alima ma fi qulubihim Ini surat Al-Fatah ayat 18. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh enggak, sahabat Nabi murtad. Abu Bakar murtad. Umar murtad. Subhanallah. Utsman murtad. Berarti Allah salah ketika mengatakan ridho. Ente lebih tahu ente apa Allah? Nih kita punya Al-Quran. Yang Nabi ketika di Ghadir Hum mengingatkan. Kalian Al-Quran itu pegangannya. Jadi kalau ada orang yang tidak berpegang dengan Al-Quran, menolak Al-Quran, bahkan mengatakan Al-Quran ini kurang lengkap. Subhanallah. Gimana Nabi bisa menyuruh kita berpegang teguh dengan sesuatu yang kurang lengkap? Sudah lengkap semuanya. Allah menceritakan tentang sifat para sahabat. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda al kufar di surat Al-Fatah ayat 29 dibaca tuh bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah menceritakan bagaimana di surat Al-Hasyr bagaimana sifat orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor ayat 8 ayat 10 itu Allah menceritakan bagaimana sifat orang-orang Muhajirin bagaimana surat-surat orang-orang Ansor kemudian bagaimana sifat orang-orang yang telah datang setelah mereka Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim kita termasuk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 yang mereka telah mendahului kami dalam keimanan. Ampuni mereka. Bukan kita malah mencela para sahabat, mencela ahlul bait. Mereka beriman lebih dahulu dari kita. Kita mintakan ampun buat mereka dan kita berdoa wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan jadikan di hati kami ini rasa dengki. Jangan. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang beriman, sesungguhnya engkau adalah maha pengasih dan maha penyayang. Kemudian tingkatan para sahabat itu ada beberapa macam. Sahabat itu tidak satu tingkatan. Ada sahabat as-sabiqun al-awwalun. Ada sahabat yang hijrah. Ada sahabat yang masuk Islamnya sebelum penaklukan kota Mekah. Ada sahabat yang masuk Islamnya setelah penaklukan kota Mekah, mereka beda-beda tingkatannya. Tapi di surat Al-Hadid ayat 10 Allah mengatakan wa kullan wa'adallahu husna. Tapi semua sahabat itu Allah menjanjikan kebaikan kepada mereka. Itu keutamaan sahabat di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan khairun nasi qarn. Sebaik-baiknya generasi adalah generasi generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Kejadian perang Badar. Berapa orang dari para sahabat yang ikut perang Badar? Abu Bakar ikut? Ikut. Umar ikut? Ikut. 300 belasan sahabat Nabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni orang-orang yang ikut perang badar rasanya. Ingat ini informasi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yudrika la'allallaha ittala'a ala ahli badrin." Umar, apa kau nggak tahu apa yang menyebabkan kau melakukan itu? Gimana engkau tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada orang-orang yang ikut perang Badar lalu Allah mengatakan ikmalu masih faqad ghafartu lakum. Kalian silahkan berbuat apa saja kepada yang perang Badar jemaah. Aku sudah ngampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Ini adalah informasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Badar tidak bakal murtad mereka dijaga keimanan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hubbul ansor minal iman mencintai orang-orang ansor termasuk tanda keimanan, membenci orang-orang ansor termasuk tanda kemunafikan. Orang munafik benci dengan para sahabat, mereka nggak suka, maka mereka mencela para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencela para sahabat. Kalian jangan mencela para sahabatku. Andai kata seseorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, seberat gunung Uhud emas, nggak bakal nyamai satu genggam sedekah mereka. Gandum. Kita sedekah emas semasjid ini. Segunung Uhud emas itu tidak akan sebanding dengan satu mut, satu genggam atau separuhnya. Satu mut atau separuhnya dari gandum yang disediakan oleh para sahabatnya maka para jamaah kita diperintahkan untuk mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencintai para ahlul bait Alhamdulillah kalau khutbah Jumat biasanya kita diingatkan agar kita jangan lupa dengan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu peringatan agar kita selamat dari pemikiran-pemikiran yang tidak benar